Mitra bisnis, dana anggaran daerah yang mengendap di Bank Umum Nasional atau Bank Daerah pada setiap akhir periode anggaran makin menggelembung. Per akhir tahun lalu, anggaran yang mengendap mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 109 triliun rupiah. Padahal, seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau hal lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi, Pak Sofian, apakah hal itu terjadi karena pejabat daerah takut dianggap korupsi? Betul, tapi yang pertama tentu ini masalah daripada pemerintah daerah sendiri yang tidak mempunyai orang-orang yang betul-betul punya kemampuan ya, manpower yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembangunan itu secara benar ya mana sebagian jadi mereka takut memakai itu sehingga mereka akhirnya lebih baik simpan di bank dan uang itu tidak dipakai untuk membangun daerahnya sendiri karena takut nanti uang itu dikorupsi dan lain-lain lagi karena ini yang banyak terjadi kan dari anggaran-anggaran itu banyak sekali yang bupati, gubernur dan lain-lain yang ditangkap gitu ya. Jadi saya pikir memang ini salah satu alasannya mereka tidak pakai karena memang tidak mempunyai manusia yang bisa melaksanakan proyek-proyek itu secara betul. Nah ini bagaimana dia mesti di-upgrade daerah-daerah itu untuk mau dibantu Power untuk juga menjalankan poin-poin daerah itu. Itu yang pertama menurut saya yang sedang terjadi selama ini karena memang otonomi daerah kita ini sudah kebablasan juga ya lebih banyak kan politik daripada kepentingan ekonomi yang terjadi di sana sehingga akhirnya ini yang menyebabkan anggaran pun untuk pembangunan nggak bisa mereka pakai dan daerah takut lagi dengan kejadian-kejadian terakhir ini begitu banyak bupati dan pemimpin-pemimpin di daerah itu yang ketangkap itu karena penyelewengan daripada anggaran belanja daerah jadi ini masalah-masalah memang yang kita harus selesaikan. Kalau dulu mereka banyak pakai tapi disalahgunakan sehingga pemakaian anggaran daerah itu lebih banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan rutin dan tidak ada pembangunan daerah itu terjadi. Nah ini yang sekarang eh, terbalik lagi terjadi. Jadi satu persatu harus diselesaikan dan pemerintah pusat itu harus membimbing mereka untuk memberikan mereka manpower yang cukup gitu loh untuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah daerah itu. Tapi apa tidak ada cara untuk mendorong penggunaan dana itu? Nggak bisa kalau nggak ngerti soal. Karena sebagian besar kan sebuah pimpinan itu politik. Nggak ngerti ekonomi itu gimana membangun. Mereka nggak ngerti sebenarnya. Pemilihan itu kan banyak dipilih itu karena ke, ke, kepentingan politik dan koalisi-koalisi politik yang nggak betul. Jadi memang yupus kayak apapun memang orangnya nggak mampu dan nggak ngerti lebih baik daripada salah-salah mereka diam aja lebih baik nggak membangun kan. Ini yang terjadi selama ini karena terlalu banyak dan terlalu cepat kita melakukan juga apa eh, begitu banyak daerah-daerah dimekarkan pemekaran daerah itu terjadi. Itu yang sebenarnya saya lihat yang yang main problem dari situ. Dan kita pemerintah pusat ini juga sudah kasih daerah itu juga nggak mau tahu gitu loh. Jadi sedangkan pembangunan di daerah itu mempunyai karakteristik yang lain sama sekali dengan yang di pusat. Di Jawa itu lain sekali dengan Pulau Jawa dan tiap-tiap daerah itu mempunyai kekhususan sendiri-sendiri yang tidak bisa lo sama ratakan seolah-olah yang di pusatnya sama pembangunannya yang diperlukan dengan di daerah-daerah itu. Dan ini yang selalu match-match yang terjadi sehingga akhirnya memang tidak dirasakan oleh rakyat di daerah itu mengenai pembangunan-pembangunan yang terjadi di daerah itu karena banyak sekali yang membuat rencana-rencana itu nah, tiap daerah satu semua lain itu sama gitu. Caranya ada sistemnya. Sedangkan sebenarnya itu semua nggak sama dan keinginan mereka itu lain-lain. Ini juga sebabnya banyak juga mereka nggak mau pakai karena yang di pusat bilang untuk ini mereka nggak perlukan mereka diamin aja juga. Itu salah satu juga penyebab-penyebab lain yang membuat proyek-proyek itu nggak jalan gitu loh. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.